Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa amma karahiyatul maut fa amrun tabi'i la yakadul insanu yanfakku anhu wa dhalika li annal mauta mu'limun fi nafsihi wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunya wa lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا نكره الموت فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه Wa fi wasfil mu'minil mahbubil mazkur fi qawlihi alaihi salatu wasalam anillahi ma taqarrabal mutaqarribun fasakal hadis anillahi ta'ala ilah an qala ta'ala wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu wa la fandur lahu minhu bi karahiyatil maut ma'akamali imanihi wa uluwi manzilatihi indahu ta'ala ta'lamu sihhata ma dzakarna dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya adapun tidak suka kepada kematian itu adalah perkara yang wajar terjadi bagi manusia setiap manusia itu pasti nggak suka dengan kematian Kenapa? Karena kematian itu sakit. Dan kematian itu juga memisahkan seseorang dengan yang dicintainya yang ada di dunia. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ahabba Allahi ahaballahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga cinta untuk bertemu dengan dia. "Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah." Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga tidak suka bertemu dengan dia berkata Sayyidatuna Aisyah ya Rasulullah kita semuanya ini takut dengan kematian kemudian kata Nabi sesungguhnya orang mukmin idha hadharahul maut apabila datang kematian kepadanya busyira birahmatillah maka dia akan diberi kabar gembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ladhina qalu rabbunallahu staqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ketika hari kematiannya akan turun para malaikat mengatakan kamu nggak usah mikir apa yang akan kamu hadapi nanti di hadapan Allah kamu juga nggak usah sedih siapa yang akan mengurus keluargamu, kami semua yang akan mengurus semuanya itu. Dan diberi kabar bahwasanya akan memasuki ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir Akhirnya seorang mukmin ketika diberi kabar gembira di hari kematiannya bahwasanya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia pun juga rindu untuk bertemu Allah dan Allah pun rindu untuk bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi Adapun orang-orang yang kafir ketika datang kematian dia dikasih kabar tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fakari halika Allah maka dia takut untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun juga nggak suka untuk bertemu dengan dia. Berarti dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya man ahabba ke Allah, orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah, bukan dia yang rindu dengan kematian. Tapi dia itu yang orang yang lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Kalau ketika kehidupannya dia mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia, ketika hari kematiannya dikasih kabar gembira oleh para malaikat baru dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihat nanti tempatnya bakal di surga. Makanya rindu untuk ketemu dengan Allah. Kalau orang yang kafir, orang yang fasik ketika datang kematian dikasih kabar mau, mau diazab nanti di akhirat. Makanya dia nggak suka untuk ketemu dengan Allah dan Allah pun juga nggak suka ketika akan bertemu dengannya. Kemudian diceritakan bahwasanya Sesungguhnya mukmin itu terkadang juga gak suka dengan kematian. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, "Ma datu fi Ini hadis qudsi. Allah menyatakan, "Aku ini tidak pernah istilahnya apa? Bingung untuk mengerjakan sesuatu." Ini bingungnya Allah tuh jangan kita artikan Allah bingung ya. Tapi maksudnya apa Allah menunjukkan kecintaannya kepada hamba mukmin. Aku ini gak pernah bingung untuk melakukan sesuatu ketika aku harus mengambil nyawanya hambaku yang mukmin. Kenapa? Mereka nggak suka dengan kematian dan aku nggak suka kalau harus membuat mereka itu sedih. Makanya aku bingung. Kenapa? Karena jagani perasaannya hamba-hambanya yang mukmin. Ini hadis bukan harus diartikan Allah itu bingung enggak, tapi Allah menunjukkan gimana derajatnya orang yang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bisa kita lihat bagaimana Allah mensifatkan orang-orang yang mukmin itu juga takut dengan kematian padahal imannya juga sempurna dan kedudukannya pun juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman ada seorang anak muda yang bertakwa suatu ketika anak muda ini didatangi sama seseorang laki-laki dan laki-laki ini cuma melotot ngeliatin terus. Akhirnya anak muda ini lapor sama Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, aku dikejar-kejar sama orang laki-laki ini. Dia ngeliatin aku terus, aku takut. Tolong kirimkan angin untuk menerbangkanku ke India. Akhirnya sama Nabi Sulaiman karena memerintahkan angin, diperintah angin untuk menerbangkan orang ini ke India. Gak lama kemudian orang laki yang ngejar-ngejar itu dipanggil sama Nabi Sulaiman. Kamu kenapa kok melototi dia terus? Kata orang ini, "Wahai Nabi, aku ini sesungguhnya malaikat maut. Aku ini heran. Orang ini tercatat dia harus mati di India, tapi satu jam sebelum kematiannya masih ada di sini. Aku heran, kok kok masih ada di sini kok tidak di India? Apa daftarnya ini salah?" Katanya orang laki ini minta diterbangkan ke India, akhirnya dicabut nyawanya ada di India. Padahal orang yang bermumin misi takut kepada kematian. Hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.